Kita masih di bab tentang uban, tentang uban. Jadi tentang uban pun dibahas oleh para ulama. Tapi bukan uban orang sembarangan, tapi ubannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita sampai di hadis yang ke-38 Hadis 38 Qala al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi haddatsana Ishaq ibnu Mansur wa Yahya ibnu Musa qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Thabit an Anas radhiyallahu taala anhu qala ma adattu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihyatihi illa arba'a asyrata sya'ratan bayda'a Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di Musnad beliau. Dan juga hadis ini disohkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Ishak bin Mansur. Sedikit biografi beliau. Jadi dulu kita itu ketika uh, belajar Syama'ilun Nabi ini di Masjid Nabawi bersama Syekh Dr. Anis bin Jamal bin Tohir. Mungkin kalian pernah dengar Syekh Anis Tohir, orang Indonesia tapi lama di Arab Saudi, kemudian warga kenegaraan beliau Arab Saudi. Mengajar di Masjid Nabawi dan di kampus kami di sana juga. Jadi kebiasaan beliau kalau misalnya menjelaskan hadis ini, beliau menyebutkan sedikit biografi rawi-rawinya. Kan kadang kita kurang tahu ini siapa, rasa jarang mendengar ulama ini. Jadi ulun pun mencoba sedikit menjelaskan siapa rawi-rawi hadis-hadis ini. Jadi memang seperti itu. Jadi kalau kita kan bawa buku, bawa kitab. Misalnya ulama ini namanya Ishak bin Mansur. Kata Imam Zahabi seperti ini, seperti ini. Dia orang ini, orang ini. Ada cerita menarik, ada perkataan menarik yang bisa diambil faidah seperti itu. Kata Imam Termedi menceritakan kepada kami Ishak bin Mansur Ishaq bin Mansur kata Imam Az-Zahabi di Syiar A'lamin Nubala Al-Kausaj Al-Imamul Faqih Al-Hafidh Seorang imam, seorang faqih, seorang yang bergelar Al-Hafidh Kunyah beliau Abu Ya'qub Al-Marwazi Dan beliau Nazilu Naisabur Penduduk Naisabur Naisabur dulu sekarang masuk wilayah Iran Iran ya dan banyak sekali para ulama yang berasal dari Naisabur. Naisabur ini termasuk e, kota tapi provinsinya Khurasan. Khurasan masuk wilayah Iran sekarang. Di antaranya Imam Muslim. Makanya Imam Muslim An-Naisaburi, orang Naisabur. Seperti Imam Baihaqi. Kemudian Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini yang digelari dengan Imamul Haramain mereka orang-orang Naisabur. Kalau sekarang orang kalau sekarang negara negara Iran. Kemudian Imam Tirmizi juga mengambil hadis ini satu lagi. Jadi dua. Pertama Ishaq bin Mansur, yang kedua Yahya bin Musa. Yahya bin Musa bin Abdi Rabbih bin Salim Al-Hadani kunyah Sidin Abu Zakaria Al-Bilhi As-Siftiyani Al-Kufi Al-Asal Al-Kufi artinya apa Al-Kufi? Kufi lain, ngopi dong lain Al-Kufi itu orang Kufah Kufah itu salah satu kota di Irak Kufah itu kotanya Atau kota Kufah Orangnya Al-Kufi Nah zaman dulu di masa sahabat Ketika Rasulullah SAW meninggal Itu para sahabat berpencar Paling banyak mereka ke ke Syam dan Irak. Dan di zaman tabi'in, tabi' tabi'in itu sangat berkembang ilmu agama di negeri Irak. Di negeri Irak itu yang paling terkenal dua kota, Basrah dan Kufah. Bukan cuma masalah seputar tauhid, seputar hadis ya apalagi. Masalah bahasa Arab pun juga sangat tersebar di Kufah dan Basrah. Makanya ada ikhtilaf antara ulama bahasa antara Basriyun dan Kufiyun. Itu debat sengit. Jadi bukan cuma masalah fikih mereka berbeda pendapat. Masalah bahasa Arab juga mereka berbeda pendapat. Misalnya kata ulama Basrah ini, kata ulama Kufah ini. Dan itu sengit. Ya. Bukan cuma masalah biasa dalam bahasa Arab. Kemudian Sidin meninggal di tahun, ada yang mengatakan 239, ada yang mengatakan 240, ada yang mengatakan 241. Nah, berarti Sidin ulama abad ketiga. Ketiga ya. 201, 202 itu disebut ulama abad ketiga. Qala kedua ulama ini mengambil hadis dari Abdul Razak. Siapa Abdul Razak? Abdul Razak bin Hammam bin Nafi salah seorang Al-Hafidh Al-Kabir yang besar Alimul Yaman Orang alim di negeri Yaman Kunyah Sidin Abu Bakar Al-Himyari Dan kebiasaan para ulama dulu Mereka suka rihlah Atau bepergian jauh Ke antar negeri ya Bukan antar kota Dalam rangka apa? Menuntut ilmu Makanya kan beda Kenapa para ulama itu alimnya luar biasa dibandingkan kita di zaman sekarang. Kan zaman sekarang transportasi sangat mudah. Ke Arab Saudi 9 jam terus sampai kita. Tapi zaman dulu tidak ada mobil, paling cuma kuda. Kuda itu kan kalau inya jauh, kata kalau bertahan lawas, paling kuat itu unta. Kadang sampai dua bulan, kadang sampai satu bulan. Kalau ada ulama di sana, bukan di kota ya, di negeri sana, Misalnya sedian orang Yaman ke Madinah misalnya, itu kan beda beda negara. Ada ulama di sana kesanaan. Sudah sedian meninggal, pindah lagi, pindah lagi. Itu kebiasaan ulama dulu. Berpindah-pindah tempat dalam rangka mencari mencari ilmu. Nah, Sidin Abdul Razak eh, itu juga ke Hijaz, Hijaz, Mekah dan Madinah. Kemudian ke Syam, empat negara, Lebanon, Yordania, Palestina, Syria. Kemudian ke Irak juga. Dan juga beliau safar juga dalam rangka berdagang. Bukan berarti tercela ulama itu berdagang kada dan malah di, dianjurkan begawi. Nah, kemudian Sidin mengambil hadis dari Makmar. Siapa Makmar? Ma'mar bin Rashid, salah seorang imam yang bergelar Al-Hafiz Syekhul Islam Abu Urwah. Jadi banyak ulama yang bergelar Syekhul Islam. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim At-Taimiyah dan seterusnya. An Thabit, beliau mengambil hadis ini dari Thabit. Thabit bin Aslam Al-Bunani Abu Muhammad Al-Basri, berarti orang Basrah. Kadang ada orang mengarani Hasan Basri. Padahal artinya Hasan orang Basrah. Anak Sidin orang Banjar. <laughs> e, mana tadi? Sidin meninggal seorang tabi'in ya. Tabiin bin Aslam Al-Bunani seorang tabi'in meninggal ada yang mengatakan 123, 126, 127. Nah, berarti sidin ulama abad kedua. 127 abad kedua. Kemudian Sidin mengambil dari sahabat Anas bin Malik bin An-Nadhr bin Domdom. Bin Domdom. Eh, pembantunya atau khodamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Nah, di antara keistimewaan Anas bin Malik yang disebutkan oleh Abu Hurairah, ujar Sidin, mau itu ahadan ashbaha bi salati Rasulillah Shallallahu alaihi wasallam mini bini ummi Sulaim yakni Anasan." Kata Abu Hurairah, "Tidaklah saya melihat seorang pun yang solatnya sangat mirip dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam daripada ibnu Ummi Sulaim, anaknya Ummu Sulaim yaitu Anas bin Malik. Kenapa Sidin sangat mirip salatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dikarenakan Sidin membantu Rasul selama 10 tahun. Nah, yang pernah ulang sebutkan sebelumnya beliau punya anak sangat banyak Bahkan di antara keberkahan doa Nabi terhadap Anas bin Malik ketika mamanya apa mengantar Anas kepada Rasulullah jadikan membantu, kemudian doakan. Apa kata Nabi? Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Kata Nabi mendoakan Anas bin Malik, ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya. Di antara jumlah anak beliau ratusan ya. Nah, ternyata disebutkan di Syarah Alamin Ubala, pernah lu sebutkan sebelumnya juga, sebanyak 70 anak sidin, ada yang mengatakan 80 meninggal disebabkan taun. Di Basrah ya, di Irak. Pernah terjadi wabah yang sangat menyebar yang mematikan yaitu wabah taun. Dan juga sidin Anas bin Malik juga disebutkan sebab beliau meninggal disebabkan taun. Beliau mengatakan, "Ma'adatu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihyatihi illa arba'a asyrata sya'ratan baydo. Kata Anas bin Malik, "Aku menghitung jumlah uban putih di rambut dan jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya 14 helai." Kenapa Sidin Kawa bisa menghitung? Karena Sidin membantu Rasulullah selama 10 tahun. Ya, jadi kalau kita misalnya membantu ulama bukan cuma membantu ya, ambil faidah. Kalau pian misalnya sering menyupirakan sidin banyak ibu takun. Banyak ibu takun, ambil ilmu ya, bukan cuma sekadar misalnya mengantar sidin tulak-tulak. Tapi ambil manfaat, ambil faidah dengan pian bergaul dengan para ulama. Seperti halnya Anas bin Malik bukan cuma membantu akhirnya Sidin termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kata Syekh Abdul Razak, dalam hadis ini Anas radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwa uban yang ada di rambut dan jenggot Rasulullah hanya sedikit, yaitu hanya 14 helai saja. Dan ulun sering mengulang apa faidahnya kita mengetahui tentang uban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu, bukti cinta kita kepada sidin. Kita mempelajari hadis sidin, kita mempelajari sifat bentuk sidin, bukan cuma akhlak saja, tapi tubuh sidin bagaimana. Yang mana kalau kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa bisa bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kaidahnya ketika seseorang bermimpi dengan Rasulullah, maka Rasul fisiknya sama ketika beliau hidup. Jangan sampai orang mengaku mimpi Rasul kita takuni Ki Fajar. Sirin beruban seberatan rambutnya lain tuh. Itu lain Nabi. Atau mengatakan gimana mimpi Rasul? Sirin kada berjanggut? Salah. Itu bukan Nabi. Fisik Rasul itu sama ketika kita misalnya bermimpi beliau sama ketika beliau hidup. Makanya sahabat Ibnu Abbas ketika Sidin didatangi orang yang mengaku bertemu Rasul di mimpi, apa kata Ibnu Abbas? Sebutkan sifatnya, sifat fisiknya bagaimana? Kalau lain sama lain di kitab, berarti bukan nabi. Bisa saja syaitan yang mengaku sebagai nabi. Memang syaitan tidak bisa menyerupai nabi secara utuh, nggak bisa. Tapi dia bisa menyerupai orang lain, bunga, tampan, gagah, sehingga dia mengaku nabi. Dan orang banyak tertipu. Akhirnya kan banyak ajaran-ajaran baru karena mengaku lewat mimpi ajaran baru banyak. Kita baca lagi penjelasan Syekh Abdul Razak dan disebutkan dalam As-Sahihaini. Apa maksudnya As-Sahihaini? Dua sahih. Maksudnya dua kitab, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kenapa Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tidak disebutkan namanya Sunan Bukhari, Sunan Muslim? Tapi Abu Daud sunan Nabi Daud, Ibnu Majah sunan Ibnu Majah, ada yang tahulah. Kalau Bukhari itu disebutkan Al-Jami' As-Sahih Al-Bukhari. Nama jenisnya Al-Jami' bukan sunan. Dikarenakan Sahih Bukhari itu babnya kompleks, bukan khusus bab fikih saja. Ada tauhidnya, ada adabnya, kompleks seputar masalah agama sehingga disebut jenisnya al-jami as-sahih. Kalau sunan khusus babnya tentang fikih. Itu bedanya. Dari jalan yang lain, dari jalur yang lain, Robi'ah bin Abi Abdurrahman dari Anas radhiyallahu taala anhu bahwa dia berkata, Allah mewafatkannya yaitu Rasulullah dalam kondisi di kepala dan jenggotnya terdapat 20 helai uban putih. Maksudnya jumlah uban di rambut kepala dan jenggot Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak lebih dari 20 helai. Apakah hadis ini dengan hadis yang kita baca bertentangan? Kada. Kan Anas bin Malik memperincikan jumlah uban Nabi cuma 16. Tapi di riwayat yang lain di Sahih Bukhari dan Muslim tidak lebih dari 20. Yang namanya kan perkiraan perki perkiraan. Di hadis yang lain, Sidin menjelaskan dengan rinci jumlahnya cuma 14 saja, tidak bertentangan. Jumlah ini dianggap jumlah yang sangat sedikit. Makanya para sahabat nanti berbeda pendapat apakah Nabi itu pernah memacari jenggot beliau sehingga warna merah atau warna kuning ya. Kata sahabat Anas, Nabi tidak menghina apa memacari atau menyemir jenggot sidin. Karena kan dikarenakan jumlahnya sedikit kada banyak. Oleh sebab itu, Anas radhiyallahu taala anhu dalam hadis sebelumnya mengatakan tidak sampai seperti itu. Maksudnya adalah jumlah ubannya tidak memerlukan untuk disemir karena jumlahnya sedikit. Jadi disemir itu karena ada uban ya, karena ada uban. Tapi kalau sedikit ya tidak tidak perlu karena jumlahnya sangat sedikit. Hadis yang berikutnya ini ada tiga hadis sama ya, jadi ulun cepatkan saja. Hadis yang berikutnya hadis yang ke-39. Berkata Imam Tirmidzi, Qala haddathana Muhammad ibn al-Musanna qala akhbarana Abu Dawud qala haddathana Syu'bah an Simak ibn Harbin qala sami'tu Jabir ibn Samurah wa qad su'ila an shaybi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala kana idha dahana Raksahu lam yura minhu shaybun wa idha lam yadhan ru'ya minhu Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan afwan Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim. Berkata Imam Tirmidzi, beliau mengatakan, saya mengambil hadis kami mengambil hadis ini dari Muhammad ibnul Musanna. Muhammad ibnul Musanna seorang imam, seorang hafiz, seorang yang as-sabtu. Jadi ada istilah mustalahul hadis namanya as-sabtu. Fa ba ta. Itu persamaan dari siqah sabata as-sabtu. Itu persamaan kata dari sikoh. Nah, artinya apa? Masih ingat? Apa Abu, Abu Akila? Ulama yang memiliki dua dua keadaan. Yang pertama dia adil, yang kedua dobit. Adil artinya yang selam, muslim balik berakal, selamat dari sebab kefasikan, dan selamat dari sebab yang menghancurkan muruah atau wibawa. Itu namanya adil. Muslim balik berakal, selamat dari sebab kefasikan dan selamat dari sebab yang merusak wibawa. Jadi, walaupun kada berdosa, ulama itu harus jaga wibawa. Nah, kemudian satunya dobit ya. Ya, dobit itu kekuatan hafalan. Dobit terbagi dua Ada secara tulisan Kalau disuruh nulis hadis Dia bisa nulis Kemudian dari segi Otak atau lisan Kalau disuruh menghafal langsung Hafal Itu namanya do, dobit Kemudian Kunyah Sidin Abu Musa meninggal tahun 252 Hijriah. Berarti ulama abad ketiga. Beliau mengambil hadis dari Abu Dawud. Abu Dawud di sini bukan Abu Dawud pengarang kitab Sunan, tapi Abu Dawud At-Toyalisi. Makanya penting di sini, di sini kan tertulis cuma Abu Dawud supaya jangan samar antara Abu Dawud pengarang Sunan ataupun Abu Dawud At-Toyalisi, maka ulun sebutkan yang dimasuk di sini adalah Abu Dawud At-Toyalisi. Bukan Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ath'af As-Sijistani, orang Sijistan bukan. Nah, Abu Daud atau Yalisi, ngaran Sidin, ini juga bukan nama asli Sidin, abahnya Daud. Nama asli Sidin Sulaiman bin Daud. Sulaiman bin Daud Al-Jarud. Seorang hafiz yang besar, Sohibul Musnad. Nah, Sidin pengarang kitab Musnad. Kalau Abu Daud As-Sijistani pengarang kitab Sunan. Kalau Sidin pengarang kitab Musnad. Nah, bedanya apa lagi antara Sunan dan Musnad? Jadi kitab-kitab hadis itu jenisnya banyak. Ada yang tadi jenisnya jami dan ada yang sunan. Ada lagi namanya musnad. Kayak musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad punya kitab namanya Musnad Ahmad. Dan ulama mazhab 4 juga punya kitab Musnad. Abu Hanifah punya kitab Musnad Abi Hanifah. Imam Ahmad punya Musnad Musnad Ahmad. Imam Syafi'i juga punya kitab hadis Musnad Imam Syafi'i dan ketiga-tiganya dicetak. Kecuali Imam Malik. Imam Malik punya kitab namanya Muwatta. Beda jenisnya antara Muwatta dan Musnad. Kalau Musnad itu hadisnya, kitab hadis yang ditulis oleh disusun oleh pengarangnya itu berdasarkan nama-nama sahabat. Jadi Abu Hurairah semua hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah Sidin tulis. Tidak per bab tapi per persahabat. Jadi ngalih kalau ingin mencari kitab tentang bersuci. Kalau itu diwetkan dari Abu Hurairah, maka cari di di Abu Hurairah. Abu Hurairah kemudian hadisnya banyak ribuan. Dia bukan per bab tapi persahabat Abu Sa'id Al-Khudri banyak hadisnya. Ya. Mana tadi? Kemudian eh, sidin Oh iya, ada cerita yang menarik yang ulun tulis dari Sirah Alamin Nubala berkata Amir bin Ibrahim Al-Asbihani, Asbihan itu sekarang di mana? Di Iran. Asbihan di di Iran. Kata Amir bin Ibrahim al-Asbihani, sami'tu Aba Dawud yaqulu katabtu an alfi Fisheikhin." Saya mendengar Abu Dawud berkata, saya menulis hadis dari seribu syekh. luar biasa. Kita hitung guru kita berapa? <laughs> Karena kebiasaan para ulama suka suka rihlah. Jadi ulamanya juga guru sidin sangat sangat banyak. <laughs> Luar biasa. Makanya kalau kita membandingkan keadaan kita dengan keadaan beliau sangat jauh. Sekalipun kita rajin kayak apa aja, ibadah kita kayak apa, ilmu kita kayak apa dibandingkan ulama-ulama seperti ini tidak ada bandingannya. Juga disebutkan di kitab yang sama Syara Alamin Nubala bahwasanya Abu Daud ini atau Yalisi beliau menyebutkan hafalan hadis beliau sebanyak 30 ribu hadis dari hafalan sidin. Jadi kada berkitab. kada kada berkitab menyebutkan hafalan sidin e, sebanyak salasina alfa hadisin 30 ribu hadis. Mengandalkan otak ya, bukan dengan buku. Kalau kan kertas. <laughs> Luar biasa. Makanya kan ada istilah al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu letaknya di hati, bukan di catatan ya. Tapi bagaimana kita caranya supaya ilmu itu ada di hati? Ya kita ingat terus maka lewat lewat catatan. Beliau meninggal di tahun 203 atau 204. Berarti ulama abad ketiga. Nah, Sidin mengambil hadis dari Syu'bah bin Hajjaj. Ulama sangat terkenal, Syu'bah bin Al-Hajjaj. Para ulama hadis memberi gelar beliau dengan sebutan Amirul Mukminin fil Hadis. Kalau sahabat, siapa Amirul Mukmininnya? Ada empat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Tapi kalau di hadis ada beberapa, di antaranya Syu'bah bin Hajjaj. Sama seperti Imam Bukhari, Imam Ahmad, Sufyan Ats-Tsauri. Nah, Sufyan ya Ats-Tsauri. Juga diberi gelar dengan sebutan Amirul Mukminin fil Hadis. Nah, di antara <clears throat> eh, kekuatan sidin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan di Syiar Alamin Nubala laqad abadallaha hatta jaffa jilduh ala azmihi. Sungguh beliau beribadah kepada Allah sampai kering kulitnya. Beribadah kepada Allah sampai kering kulitnya maksudnya apa ya? Berkurus. Tadi disebutkan di kitab yang sama, Sidin ahli ahli puasa. Orang sangat suka puasa. Sampai-sampai awak sidin kurus. Luar biasa. Sampai kurus awak ya, Pak. Kalau kita kurus awak, fitness hanya kurus sidin puasa. Dan Syu'bah punya guru sekitar 300 syekh. 300 syekh. Kemudian Sidin mengambil hadis ini dari Simak bin Harb. Simak bin Harb salah seorang tabi'in, salah seorang imam besar, ya. Beliau mengatakan, "Saya bertemu dengan 80 sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Berarti tabi'in kabir ya. Tabi kan tabi'in itu ada yang junior, ada yang senior. Dan Sidin bertemu dengan 80 orang sahabat termasuk tabi'in kabir. Nah, disebutkan Sidin termasuk orang yang pengabulan doa. Sebutkan di kitab yang sama Syiar Alamin Nubala, kana qad Basori, ujar Sidin E, dulunya pernah hilang penglihatanku. Artinya Sirin pernah buta, pernah buta. Kemudian saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengembalikan penglihatanku. Pernah buta berdoa, kemudian Allah kabulkan lagi untuk dihilangkan butanya. Sidin meninggal di tahun 123 Hijriah. Berarti tabi'in abad kedua. Beliau mengambil hadis ini dari Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah, sahabat yang terkenal, kunyah Sidin Abu Khalid As-Sawai. Abu Khalid As-Sawai meninggal tahun 66. Abad ke-1 ya, abad ke-1. kita baca isinya Dia mengatakan, maksudnya Simak bin Harb, aku pernah mendengar Jabir bin Samurah pada saat itu dia ditanya tentang uban Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dia menjawab, jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meminyaki rambutnya, maka ubannya tidak terlihat sama sekali. Jika beliau tidak meminyaki rambutnya, maka ubannya terlihat. Jadi Rasulullah pun ber, berminyak rambut. Kalau sidin meminyaki rambut, uban sidin kada kelihatan. Apa penjelasan dari Syekh Abdul Razak? E, perkataan e, Jabir, jika Rasulullah meminyaki rambutnya maka ubannya tidak terlihat sama sekali. Maksudnya adalah ubannya tersembunyi karena minyak rambut. Sehingga tidak terlihat karena jumlah ubannya yang sedikit. Jika beliau tidak meminyaki rambutnya, maka ubannya terlihat. Jadi tidak kelihatan karena jumlahnya sedikit. Kata Syekh Abdul Razak lagi, hadis ini menunjukkan hal yang sama dengan hadis Anas radhiyallahu taala anhu sebelumnya bahwa jumlah uban yang ada di jenggot dan rambut Rasulullah sangat sedikit. Tapi Jabir ketika ditanya, beliau tidak merincikan ya tapi beliau mengatakan jumlahnya sangat sedikit. Kalau Anas bisa merincikan jumlahnya cuma 14 helai saja. Jumlahnya tidak mencapai 20. Tidak mencapai 20. Jika beliau sallallahu alaihi wasallam menggunakan minyak pada jenggot dan rambutnya, maka ubannya tersebut tersembunyi karena jumlahnya sangat sedikit. Masih lanjut? Teruskah? Belum lo, anu? Belum ya. Satu hadis lagi terakhir. Hadis yang terakhir, hadis yang sama tentang uban. E, berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Amr bin Al Walid Al Kindi Al Kufi. Nah, Kufi berarti orang Kufah. Dan ulun kada menemukan biografi Sidin. Qala beliau mengatakan haddatsana Yahya ibnu Adam menceritakan kepada kami Yahya bin Adam. Yahya bin Adam kata Al-Imam Az-Zahabi al-allamah. Apa arti al-allamah? Al-alimul -al allamah jar. Nah, apa artinya? Ya, orang yang sangat alim. Kalau alim, orang yang alim, orang yang berilmu. Kalau al-allamah lebih tinggi lagi orang yang sangat alim. al hafidh yang bergelar al hafidh Kunyah Sidin Abu Zakaria, Abu Zakaria Al-Umawi. Sidin meninggal di tahun 203. Berarti ulama abad ketiga. Kan 203 ulama abad ketiga. Sidin mengambil hadis ini dari Syarik. Syarik bin Abdullah Syarik bin Abdullah Nah juga disebutkan oleh Imam Zahabi Sidin Al-Allamah Orang yang sangat alim Al-Hafiz Yang bergelar Al-Hafiz Al-Qadi Beliau seorang Qadi Ya seorang pemutus Perkara atau hukum ya. Tapi Qadi Di sana itu ulama Ulama ya bukan bukan hakim pemutus perkara di pengadilan kada, tapi ulama. Jadi kalau ada masalah, sidin memutuskan lewat ilmu sidin, lewat ilmu sidin. Apa bedanya antara mufti dan qadi? Kan ada mufti orang yang berfatwa, ada yang al-qadi, orang yang memberikan putusan. Kalau al-mufti itu tidak terikat, fatwanya tidak maksudnya dia tidak harus diambil karena ditunjuk oleh pemerintahan. Beda dengan kodi, Putusannya itu di asi atau di, diambil oleh pemerintahan. Sehingga kalau diputuskan ini ya, maka hukumnya itu. Beda dengan mufti. Pian bisa bertakun lawan orang minta fatwa, tapi kadang pian masih kurang serak, pian takun lagi kusat yang lain. Sekalinya berbeda. <laughs> Beda hukumnya. Itu fatwa ya. Beda dengan kodi Kalau kodi itu ditunjuk oleh pemerintahan. Sehingga dia hukumnya terikat. Biar kodi ini ini beda dengan mufti. Kalau pun masuk kurang, takut lagi ke orang yang lain. Karena mufti itu tidak mengikat. Hukumnya tidak mengikat. nasidin Sidin Syarik bin Abdullah ini menyemir rambut Sidin dengan warna merah warna merah. Dan Sidin ini manakala menjabat sebagai qadi, ittoroba hibzuhu. Hafalan Sidin bergoncang. Artinya hafalan Sidin bergoncang itu apa ya? Ya semacam memburuk lah. Membu, memburuk. Makanya Sidin disebutkan di kitab yang sama, Sidin kada ketujuh ditunjuk sebagai kodi. Makanya di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di bawahnya mana. Nah, dalam sanad hadis ini ada Syarik Al-Qadi yang tadi ini. Berkaitan dengan hafalan sidin, ada perbincangan yang masyhur di kalangan ahli hadis. Artinya para ulama membicarakan hafalan sidin ini berubah ketika sidin jadi qadi. Namun hadis Anas ini di depan namun hadis Anas di depan yang kita baca sebelumnya memperkuat hadis yang dibawa oleh syarik tadi sehingga menjadi syahid. Syahid itu penguat. Ada hadis yang lain yang semakna dengan hadis ini sehingga hadis ini walaupun ada seseorang yang hafalannya memburuk, bergoncang menjadi kuat karena ada hadis yang semakna. Kita baca Sidin mengambil hadis dari Ubaidullah bin Umar. Ubaidullah bin Umar cicitnya Umar bin Khattab. Cicit itu anaknya cucu deh. Ubaidullah bin Umar bin Hafas bin Asim bin Umar bin Khattab. Jadi antara Ubaidullah dan Umar bin Khattab ada tiga cicit lah. Cicit ya cicit. Cicit. Kata Imam Zahabi, Sidin seorang imam al mujawid yang bagus bacaannya dan seorang yang hafil. Kemudian Sidin mengambil hadis dari Nafi. Nafi seorang imam, seorang mufti, seorang yang as-sabat. Sabat persamaan kata dari thiqah. Alimul Madinah, alimnya kota Madinah. Kemudian Nah, ada uh, tentang keindahan sebuah sanad. Ya. Jadi ada dalam sanad hadis itu ada namanya as-sahhul asanid, sanad yang paling sahih. Apa saja sanad yang paling sahih itu? Kalau hadis itu diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Rasulullah. Antara Imam Malik dan Rasulullah cuma dua, dua, dua rawi saja sehingga sangat dekat dengan Rasulullah. Itu namanya sanad yang paling sahih. Imam Malik mengeluarkan hadis itu di Al-Muwatta dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Rasulullah. Antara Nabi dan Imam Malik sangat sedikit, cuma dua orang saja. Kalau Imam kalau apa? Kalau Imam Tirmidzi ini banyak. Ada berapa di sini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam. Antara Imam Tirmidzi di kitab ini dan Nabi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada enam jalur. Kalau Imam Malik, Imam Nafi, Ibnu Umar dan Rasulullah cuma dua saja, sangat dekat dengan Rasulullah. Itu dinamakan as-sahhul asanid, sanad yang paling sahih. Atau disebutkan juga namanya uh, apa lupa? Eh, silsilatul uh, silsilatul Nah, keringat lagi yang mulia Oh iya, silsilatul habiyah Silsilatul habiyah Silsilah emas, rantai emas. Karena antara Imam Malik dan Rasulullah cuma dua orang saja. Silsilatul habiyah Rantai rantai emas. Kemudian Imam Nafi' ini mengambil dari sahabat Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma. Seorang imam, seorang panutan, seorang sahabat yang diberi gelar Syekhul Islam juga dan Sidin masuk Islam ketika masih kecil, kemudian berhijrah bersama abahnya ketika itu Sidin belum balik. Ketika berhijrah ke kota Mekah eh, dari kota Mekah ke Madinah, siapa yang terang-terangan? Yang lain kan bersembunyi ketika berhijrah Umar bin Khattab. Jadi kalau ada yang wani mencegahku, silahkan duel di gunung itu nah di bukit. Kalau ada yang waninya. Nah, Ibnu Umar berhijrah bersama abahnya. Kata Ibnu Umar, beliau mengatakan, jumlah uban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih 20 lay kurang lebih ya. Ini uh, tidak memperincikan seperti Anas. Anas kan 14 helai saja. Ini kurang lebih 20 helai, tidak bertentangan. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa jumlah uban Nabi Shallallahu alaihi wasallam kurang lebih 20 helai. Maksudnya kira-kira jumlahnya segitu, ya tidak banyak. Dan hadis ini memiliki redaksi yang benar-benar sama dengan hadis Anas yang langsung beliau tentukan 14 dan juga Jabir sebelumnya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi uban aja banyak hadisnya. <laughs> Karena yang kita kupaskan pribadi Rasulullah bukan orang lain ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa ulun sampaikan. Insyaallah kita akan mengupas hadis yang ke-41 nah, tentang Nabi itu rambut sidin beruban disebabkan surah Hud surah Waqiah, surah Mursalat, Amma Saalun, dan Idza Suku Wirat.